Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-357. Berkaitan masalah apa? Bentuk-bentuk lafaz yang memberikan faedah umum. Ingat-ingat, ada di sana lafaz-lafaz yang memberikan faedah apa kemarin? Umum. Di antaranya apa? Mufrad, mudhaf, jamak dan eh, jamak yang bagaimana? Mudhaf. Mufrad mudhaf memberikan faedah apa? Umum. Jamak mudhaf memberikan faedah apa? Umum juga sama aja. Paham ya? Nah, misalnya kita lihat sini. Kalau tidak kita kalau tidak salah pernah kita lewati dalam qawaidul fikih itu mengenai lafaz umum itu. Ya kan? Ingat ya antum masalah? Hah? Masalah itu, yang masalah umum itu? Masih ada yang ingat enggak kuadil fikih ya? Abdullah, yang masalah lafaz-lafaz umum itu? Kadza kaman wa ma dan lima. Apa itu? Ingat ya? Yang dalam kuadil fikih ya, itu matanya lo anu diulang-ulang bagus sekali itu di situ sebutkan lafaz-lafaz yang umum ya kan? Nah, barakallahu fikum mengenai lafaz umum itu ada man, ma, semusul, nam. Di akhir-akhir kitab Al-Qawaidul Fiqhnya itu. Kita lihat di sini. Kata Nika min siyaghil umum asmaul syarat. Masyaallah. Seperti itu pula termasuk bentuk-bentuk yang memberikan pada umum adalah isim-isim syarat. Isim syarat itu adalah butuh jawabannya gitu loh. Butuh jawab syarat. Ada syaratnya ada jawab syaratnya. Misal qaul ta'ala, "Wa man yu'min billah wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada." Perhatikan man di situ. Man-nya mana apa situ? mansartiyah. Dalam ilmu nahwu dikenal mansartiyah. Mansartiyah itu menjazmkan atau menasabkan Abdullah? Menjazmkan atau lihat. Wa man yu'min. Bukan yu'mina wala yu'minu, yu'min. Berarti mazum. Nah, berarti ini, ini apa nanti? Fi'il syart Ayo, jawabannya mana? Yudkhilhu. Ya enggak? Man yu'min barang siapa yang beriman kepada Allah, apakah hanya laki-laki atau umum? Umum perempuan juga masuk, barang siapa beriman kepada Allah, laki-laki maupun perempuan. Nah, pria maupun wanita, seperti itu. Nah, wa ya'mal salihan dan beramal amalan saleh, barang siapa beriman kepada Allah dan beramal amalan saleh, siapapun orangnya, yudkhilhu niscaya Allah telah masukkan dia ke dalam jannatin tajri min tahtil anhar dalam surga yang mengalir dari bawahnya al anhar sungai-sungai yang indah khalidina fiha abada kekal di dalamnya selama-lamanya syahidnya mana syahidnya mana Wa man yu'min man itu man sabtiyah namanya. Mahfum soal ini? Man mahfum soal ya? Ayo na'am. Fa hadha 'amun ya'um kullaman amana wa 'amila salihan. Bidalil qaul ta'ala khalidina fiha masyaallah. Ini umum, mencakup setiap orang yang beriman dan beramal-amal saleh dengan dalil ucapan Allah taala khalidina fiha. Khalidin jamak atau mufrad? Jamak. Berarti menunjukkan man ini enggak hanya satu orang gitu loh. Paham ya? Laki-laki perempuan semuanya haitsu utiya bisa jamak yaitu dari sisi didatangkan itu bentuknya Jama khalidin. Kalau satu orang apa? Khalidan. Ya enggak? Mahfum soal ini? Abdullah mahfum? Hah? Ayo na'am barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat di sini. Apa kata beliau? Wa mislu qoul ta'ala dan saudara contohnya adalah perkataan Allah Ta'ala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan Masya Allah. Man amila salihan. Mannya mana apa namanya? Man syartiyah. Barang siapa yang beramal saleh, baik lelaki maupun wanita. Wa huwa mu'min dalam keadaan yang beriman. Falanuhyiyanna falanuhyiyannahu. Fa'nya fa apa nih? Fa jawab syarat. Ya kan? Fa rabithah apanya? Rabithah. Rabithah li jawab syarat. Pengikat apa? Jawab syarat. Maka sungguh kami akan berikan kehidupan bagi dia hayatan thayyibah. Kehidupan yang bagaimana? Thayyibah yang apa? yang baik. Naam. Wa qaulu ta'ala fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ai ayya makan. Artinya dimanapun kalian berpaling menghadap maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam ya? Ai maksudnya ayya makan di tempat manapun. Paham ya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ada. Paham ya? Dimanapun kita berada Allah taala ada. Kebersamaannya kebersamaan, kebersamaannya bagaimana kemarin? Kebersamaan ilmu dan enam pengawasannya. Mahfum nih ya? Contoh yang lain apa? Aina takunu yudrikkumul maut. Aina takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, kalian nih laki-laki aja atau perempuan juga sama aja. Laki-laki perempuan semuanya dimanapun kalian berada pasti akan dihampiri kematian itu, pasti. Paham ya? Walaupun sembunyi dimanapun pasti kematian akan menghampirinya. Naam. Wa min siyaghil umum al-asmal mausulah termasuk bentuk lafadz umum adalah isim mausul. Isim mausul itu apa sih? Dalam ilmu nahwu isim mausul apa? isim yang butuhkan silah dan a'id. Ya enggak? Eh, isim mausul isim butuh silah dan a'id dalam nahwu. Yang belum sampai nanti insyaallah sampai ya. Yang artinya yang. Seringnya diartikan yang seringnya. Dikatakan diartikan orang juga bisa. Ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Mahfuz salah Bang? Mahfuz salah? Isim mausul seringnya diartikan apa Bang? Yang, yang kita lihat di sini. Misal qali ta'ala seperti perkataan Allah Ta'ala, "Wallazi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun." Orang-orang yang datang dengan apa? Bisidqi dengan kejujuran wa saddaqa bih. Nah, dan membenarkan dengannya maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Syahidnya mana sini? Alladzi. Fa anta tara anna alladzi mufrad. Alladzi mufrad enggak itu? Alladzi mufrad. Lakinnahu ismu semusul tapi dia ismu usul. Fa umum berarti maknanya umum. Siapa pun yang datang dengan kebenaran kejujuran pasti dia akan apa? Akan dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Nah, Walau kana mufradan walaupun dia mufrad. Walihada ja'al khobar majmu'an. Oleh karena ini datang khobarnya bentuknya jamak. Faqala ulaika humul muttaqun. Muttaqun jamak atau mufrad Abdullah? Jamak padahal di awal alladzi mufrad. Berarti menunjukkan alladzi itu jamak untuk semuanya. Nah. Wa qawlu ta'ala walladzani ya'tiyaniha minkum fa'anam fa'adhuhuma. Ya kan? Nah, barakallahu fikum di situ syahidnya apa? Syahidnya walladzani. Kelihatannya musanna. Ewa. Fa innal ladzani la tukhtassu bi fulan wa fulanah, ya kan? Al sini enggak dikhususkan untuk si fulan atau fulanah. Allah. Bal ta'um, bahkan ini umum. Kullaman ya'ti fasyah, setiap orang yang dat yang mendatangi apa perbuatan kekejian, perzinaan maksudnya. Fahadi alfadun mausulah mufradatan mufradatun au mukhtassatatun Nah, mukhtassatun tufidul umum. Maka di sini lafaz-lafaz ism mausul yang mufrad nah, yang mufrad ai mukhtassah tufidul umum maksudnya yang mufrad yang khususkan itu memberikan faedah umum. Faham maksudnya ya? Jadi intinya apa? Nah barakallahu fikum intinya lafaz ism mausul hukum asalnya memberikan faedah umum. Wa hunaka alfadun mausulatun mustarakah. Kalau nah, kita lihat ilmu tamimah, semausul itu ada yang mustarak, ada yang apa? Ada yang muhtas, Mustarak itu yang bagaimana mustarak? Satu lafaz digunakan untuk semuanya. Lafdzun wahid yustamal jami'. Ingat enggak antum dalam mutamimah? Satu lafaz digunakan semuanya. Ja'a man qama, ja'at man qamat, ja'a man qamu. Zaman komata Mannya nggak berubah, nggak ada mana-mana manu nggak ada. Mannya satu lafadznya kan digunakan semuanya. Mufrad juga pakai man, jam pakai man, pakai man, mustana pakai man, muannats pakai man juga. Yang udah paham ilmu nahwu itu apa? Man, semua dengan man nggak? Dalam mutanab jelaskan isim mausul itu ada dua, musyarak sama apa? Muhtas. Kalau muhtas itu lafaz satu digunakan satu. Mufrad mufrad, musana musana. Alladzi untuk mufrad ja'al ladzi qama. Enggak boleh ja'at alladzi qama. Kalau untuk muanas bagaimana? Ja'at lati. Tapi kalau men satu lafaz digunakan semuanya namanya apa? Mustarak. Paham belum? Mahfuz insyaallah teman-teman? Ingat ya insyaallah? Ingat. Ayo, ingat-ingat terus. Ayo nah, kita lihat sini sekarang yang mustarak. Wa hunaka alfadun mausulatun mustarakatun tufidul umum. Sudah paham ya? Mukhtassah tadi itu, yang mukhtassah itu yang maksudnya adalah satu lafaz digunakan untuk satu lafaz, digunakan untuk satu eh, satu apa satu kalimat, eh. tapi kalau mustarak itu satu lafaz digunakan semuanya, mufrad, jamak, musanna, muannats pakai man. Enggak ada perubahan. Ayo. Wa yasittah itu ada 6 man wa ma wa al wa ta'iyah wa dha ba'da aw min al aw man al istifhamiyatain Man, ma, al, dzu, ta'iyah. Dzu ta'iyah itu lugah ta'ib. Lugah apa? Bani Nah, barakallahu fikum lugah eh nah bani ta'i, ta'iyin, paham ya? nah Dza setelah ma, madza, madza, madza sana'ta? Ya, sudah kita lewati. Atau man yang dua-duanya istifhamiyatain. Ma atau man yang istifham istifhamiyatain yang itu bertanya. Ma. Ha, madza taqra? nah manjaaka nah, seperti itu. Di lam tulgha fil kalam apabila tidak di uh, tidak diilghakan dalam kalam ilgha itu tidak di eh, barakallahu fikum tidak dibuang dalam kalam. Karena nanti ada madza yang bagaimana? Madza itu kan syaratnya dzanya itu isim mausul kalau apa? Nah barakallahu fikum kalau jadi satu, madza. Madza sana'at itu kalau dipisahkan ma sendiri, dza sendiri. Paham ya? Nah barakallahu fiikum afan ya. Madza itu dari isim mausul kalau dzanya dipisahkan. Dza sendiri, ma sendiri. Dzanya ini dza mausulah. Paham ya? Nah, maknya eh barakallahu fiikum isim istifham, dzanya isim mausul tapi menjadi satu. Madza totalnya itu nanti isim istifham. Kita lewati dalam mutamimah ya. Naam. Oh. Wa aina wa ayil mausulah wa ayu al musulah dan juga ayu yang musulah semua ada ayu min dzalika contohnya qaulu ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil perhatikan hanya milik Allah lah semua apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi umum enggak apa-apa ini umum semuanya milik Allah taala virus-virus yang ada ini milik siapa milik Allah subhanahu wa taala semuanya milik Allah taala semuanya antum milik siapa milik Allah taala antum milik siapa Hasan milik Allah subhanahu wa taala innalillahi wa inna ilaihi rajiun dalilnya itu dah Innalillah semuanya kita milik Allah wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya akan kembali kepada Allah taala. Kita lihat lagi. Wa qalu ta'ala inna fi dzalika la'ibratan liman yaksha. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada ibrah, ada pelajaran. Liman yaksha bagi siapapun yang takut. Laki-laki perempuan masuk di situ. Bukannya laki-laki aja. Yang takut Wa qalu ta'ala az wazzani waz fajridu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Penzina laki-laki dan penzina perempuan maka cambuklah masing-masing tersebut, masing-masing keduanya seratus kali cambukan. Kalau apa ini? Hmm? Kalau yang berzina belum nikah, masih gadis atau masih bujangan. Kok zina hukumannya cambuk seratus kali, diasingkan selama setahun. Tapi kalau udah menikah diapakan hukumannya? Rajam-rajam itu dilempari apa? Batu sampai tapi meninggal. Paham ya seperti itu. Naam. Syaitnya mana? Az-zaniyah waz-zani. Ada al enggak di situ? Ada enggak al Abdurrahman? Apa? Makna nikah itu otomatis secara global maknanya adalah nikah yang sudah sah, dukhul sudah. Lain lagi pembahasannya nanti. Masuknya berarti kategorinya kalau misalkan belum dukhul masuknya bisa dikatakan dia masih bujangan, masih gadis, hukumannya cambukan. Paham ya? Tapi kalau dalam makna nikah secara global maknanya sudah itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini, az-zaniyah sama az ada al enggak di situ Abdurrahman? Ada al enggak? <laughs> al. Nah, al apa namanya, Bang? Ah, az-zaniyah az zani al apa namanya? Al-mausulah. alladhi zanat wallati alladhi zana wallati zanat. Seperti itu. Fa'al fi qouli ta'ala az-zanatu waz-zani mausulatun wal ma'na na'am kullu zaniyah wa kullu zanin. Setiap wanita yang berzina atau laki-laki yang berzina maka apa? Maka hukumannya tadi itu. Walihata qala wa syartu wal mausulu dallahu hatam. Yakni asma syart wal asma mausulah un na'am in hatama laha dzalik un hutima laha dzalik yakni annaha lil umum. Maksudnya apa? Isim syarat dan isim mausul itu dipastikan apa? Dipastikan untuk untuknya yaitu dipastikan untuk umum. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin.